الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة الله قوم مسلمين حرمتي kita masuk حديث ينكمبت yang keempat dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam oleh Ibn Rajab rahimahullah yaitu hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله إلا فالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب fayamalu ahli al-jannah fayadkhuluha hadis rawahu al-bukhari wa muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia berkata menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau adalah orang percaya dia menyatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi Sesungguhnya salah seorang kalian dijadikan oleh Allah penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan arba'ina yawman nutfatan. Dalam keadaan berbentuk nutfah 40 hari. Thumma yakunu alaqah. Kemudian menjadi alaq puluh hari. Thumma yakunu mudghah kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging juga 40 hari. Suma yursilullahu ilaihil malak. Kemudian Allah utus kepadanya malaikat. Maka ditiupkanlah kepadanya ruhnya. Diperintahkan dengan empat kalimat. Dicatat rezekinya. Dicat, dicatat ajalnya. Yang kematiannya dan dicatat pula syaqiyun atau sa'id. Dan dicatat pula bahagia atau sengsaranya. Walladhi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Hingga ketika antara dia dengan surga tinggal tuh hasta lagi. Didahului oleh catatan kitab. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli nar, dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Wahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar. Dan sungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk sampai antara dia dengan neraka sudah tinggal sehasta lagi. Tiba-tiba didahului oleh catatan kitab, maka dia berubah, beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Demikian diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. <clears throat> Rahimahullah. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Berkata Ibn Rajab rahimahullah هذا الحديث متفق على صحته Hadis ini disepakati kesahihannya. wa ummah bil qabul dan umat seluruhnya menerima hadis ini yakni menerimanya sebagai hadis yang sahih sebagai hujjah diriwayatkan oleh Ahmad dari Zaid ibni Wahab dari Ta'ala anhu dari jalannya dua syekh Bukhari dan Muslim meriwayatkan yakni Bukhari dan Muslim keduanya sama-sama meriwayatkan dari A'mash dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Waqad riwayatkan ruya dengan sirah tamrid dikatakan bahwa Muhammad bin Yazid al-Asfati dia menyatakan aku melihat Nabi fi mayaim aku melihat Nabi yang dilihat oleh seorang yang tidur karena dia memang bukan sahabat artinya dia melihat Nabi ketika mimpi aku bermimpi melihat Nabi Kemudian aku berkata kepadanya, kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, hadis Ibn Mas'ud alladhi haddatha an, faqala haddathani Rasulullah, wa huwa sadiqul masduq. Wahai Rasulullah, bagaimana hadis Ibn Mas'ud yang katanya menyampaikan darimu? Bahwasanya dia mengatakan, menyampaikan kepadaku Rasulullah, dan dia sadiqul masduq. Ila akhir al-hadith. Maka qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Katanya Nabi Rasulullah tadi berkata, "Walladzi la ilaha hu." haddat sungguh demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Aku sungguh menyampaikan kepadanya dengan takkid. Sudah disebutkan dengan kalimat haddastu masih ditambah ana sebagai takkid. Ibnu Mas'ud illa huwa yaquluha salasan. Hanya saja dia mengucapkannya tiga kali. Tsumma qala, kemudian dia berkata, yakni Rasulullah berkata dalam mimpinya, "Ghafarallahu lil a'mash kama haddatsa bihi wa ghafarallahu liman haddatsa haddatsa bihi qabla al a'mash wa liman haddatsa bihi ampuni a'mash." Sesuai dengan apa yang dia sampaikan, semoga Allah mengampuni orang yang meriwayatkan sebelum A'mash dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang meriwayatkan setelahnya. Ini tambahan saja. Tanpa mimpinya Muhammad ibni Yazid al-Asfati sudah cukup hadis sahih. Muttafaqun ala sahhati. Dan sudah cukup sahul umat seluruhnya menerima. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang bodoh tentang hadis. Kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu hadis. Maka itu sudah cukup. Dikatakan wa qad rawa an ibni Mas'ud min wujuhin akhar atau min wujuhin ukhar. Dan telah diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dari sisi-sisi yang lain, riwayat-riwayat yang lain. Dan dalam hadis lain, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kalian terkumpul penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan empat puluh hari sebagai nutfah. Cairan mani. Itu adalah nutfah yang telah tercampur dengan mani seorang wanita di dalam rahim. Dan telah diriwayatkan tafsirnya <clears throat> dari Ibn Mas'ud sama dari Ibn Mas'ud dia menyatakan anna nutfata idza waqa'at fir rahim tarat fi kulli sya'rin wa dhufrin. Sesungguhnya mani ketika dia jatuh ke rahim seorang wanita, seorang istri, maka tarat fi kulli sya'rin wa dhufrin. Maka dia menyebar ke tubuh seluruh rambutnya, bulu, bulu. Ini hanya ungkapan, artinya di seluruh ujung-ujung tubuhnya. Ya. Menyebar seluruhnya. Fakharaja dikatakan fatam dan tetap demikian dalam keadaan hari. sumbatan hadiru firrahim. Kemudian mengalirlah dari seluruh tubuh tadi kerahim rahim. Kembali ke rahim. Fatakunu alaqah. Menjadi segumpal darah. Ini bersama aliran darah. Dia kembali ke rahimnya dan menjadi segumpal ku atau darah yang dalam keadaan menggumpal. Fadzalika jam'uha. Inna dalam hadis yang disebutkan ahadakum yujma'u khalquhu, terkumpul penciptaannya. ini terkumpul di dalam rahim. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya. Tetapi riwayatnya dhaif, tidak tegak sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ada riwayat lain tentang penafsiran hadis ini تفسير jam'i yang diriwayatkan secara marfu' yaitu dikeluarkan oleh Tabran kitab Tauhid dari hadis Malik bin Huwairis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan Inna Allah Ta'ala idza arada khalq fajama'a ar-rajulu al-mar'ata tarat ma'uhu fi kulli 'irqin minha Sesungguhnya Allah jika menghendaki untuk menciptakan seorang hamba, maka ketika seorang laki-laki menjimai seorang wanita, maka taroma'uhu, maka menyebarlah air maninya. Fi kulli irqin wa udwin, di setiap urat dan darah, di setiap anggota badannya. Inilah yang kita katakan tadi bahwa makna sya'rin wa dhufrin bukan hanya di bulu dan rambutnya dan kukunya, tetapi maknanya pe ke kuku-kukunya. Artinya apalagi di tubuhnya, menyebar sampai ke ujung-ujung tubuhnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani kalimat fi kulli irqin wa udwin. Irqin adalah aliran darah, urat-urat. Wa udwin adalah sendi-sendi atau tulang-tulang. Fa idza jama'ahullah Allah kumpulkan kembali di rahimnya thumma ahdarahu kullu irqin lahu duna adam dan terkumpullah semua yang ada di urat-urat tadi dalam di satu tempat dan belum menjadi manusia fi ayyi suratin ma dan Allah katakan dalam bentuk apapun sekehendak Allah Allah akan bentuk Ya, ini Allah lah yang mengumpulkannya dan Allah lah yang membentuknya. Hadis Hasan dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga dalam Mu'jamul Awsat dan juga dalam Mu'jamul Saghir. Berarti Tabrani meriwayatkannya dalam tiga ma'ajim. Tiga mu'jam beliau, dua-duanya diriwayatkan hadis ini. Wa Ibn Mandah juga meriwayatkan dalam Tauhid. Dan berkata Ibnu Mandah mengomentari hadis ini isnaduhu muttasil. Sanadnya bersambung. Masyhurun ala rasmi asai. Sanadnya bersambung dan masyhur, terkenal. Sesuai dengan apa yang disebut atau ditulis oleh Abu Isa. Wan Nasai dan lain-lain dari keduanya. <clears throat> Wa kharraja Ibnu Jarir Ibnu Abi Hatim wa Tabrani. Dan kemudian diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim dan Tabrani dari riwayat Tahir ibn al-Haytham, dari Musa ibn Ali ibn Rayyah ibn Rabah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, dia mengatakan kepada jaddihi, Ya fulan, ma wulida wahai fulan, apa yang lahir untukmu? Ini bagaimana keadaan anak yang lahir darimu? Ya Rasulullah, wa ma'asa an yuladuli. Wahai Rasulullah, apa yang mungkin akan lahir dari anakku? Ini yani kayak apa? Apa nanti? Imma gulamun wa imma jariyah. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Faman yushabbih dan menyerupai siapa nantinya? Faman asa an yushabbih. Dan siapa bisa jadi yang akan diserupai, yang akan menyerupai siapa anakku nanti? Yushbihu ummahu aw abah, apakah menyerupai bapak? Maka Nabi pun menyatakan, tidak. Jangan kamu katakan begitu. إن النطفة إذا استقرت في الرحم ahbarah Allahu kulla nasabin bainaha wa baina Adam. Jangan berkata begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau nutfah sudah menetap di rahim, maka Allah akan hadur antara sabnya sebelum Adam. Tentunya kalau ditelusuri seorang yang lahir, ya, dia punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak lagi. Terus bersambung. Ujung-ujungnya siapa? Adam. Ya. Kalau dihitung dari dia, bapaknya, bapaknya, bapak Adam. Ada berapa orang? Terlalu banyak. Ya. Ada berapa orang? Amat banyak. Warna bagaimana? Mungkin berbeda-beda pula. Ya. Maka semua itu mungkin. Mungkin menyerupai bapaknya, mungkin kakeknya, mungkin mungkin mungkin sampai kepada Adam. Sehingga jangan berkata seperti itu. Yani sepertinya orang tadi nada-nadanya menyatakan akan kayak apa lagi? Ya, kurang lebih seperti ini, seperti saya dan istri itu. Ya. Tetapi kata Nabi jangan berkata begitu. Ya. Karena sungguh setiap orang setiap nutfah yang dituangkan kepada seorang wanita dia sampai kepada Adam seluruhnya ya. akan sebagaimana ayat tadi masya fi ayyi suratin masya'a dalam bentuk apapun Allah akan menyusunnya. Ama qara'ta, tidak akan kau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala fi asya'a rakabak rakabak yakni salakaka yakni mengurutmu, menjalankan, menelusuri itu mana rakabak atau maknanya menyusun. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, wahada isnadu sanad hadis ini lemah. Mutahir bin Haitham dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Qala al-Bukhari, Bukhari mengatakan wa huwa haditsun lam yasih. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Disebutkan dalam sanadnya dari Musa ibni Ali, dari ayahnya, dari bapaknya, ah, dari ayahnya bahwa bapaknya lam yuslim illa fi ahdi Abi Bakrin. Ternyata bapaknya tidak masuk Islam kecuali di Siddiq. Berarti sahabat atau bukan sahabat? Bukan sahabat. Karena sahabat itu adalah bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Bertemu dengan Rasul dalam keadaan masih kafir dan masuk Islam di masa Abu Bakar Siddiq. Maka dikatakan di sini oleh Bukhari rahimahullah, anna abahu lam yuslim illa fi ahdi Abi Bakrin. Bahwa ayahnya dia, yang dia meriwayatkan dari ayahnya, ternyata belum masuk Islam kecuali di zaman Abu Bakar yakni annahu la suhbata lahu yakni dia tidak memiliki suhbah bukan seorang sahabat wa yashhad li hadzal ma'na kenapa Ibnu Rajab membawakan hadis ini padahal hadis ini dhaif jiddan kata Ibnu Rajab yashhad li hadzal ma'na makna yang terkandung di dalamnya mendapat dukungan dari ucapan Nabi dalam riwayat lain yang sahih yaitu ucapan Rasulullah SAW ketika ada seorang yang berkata kepadanya, Ya Rasulullah, waladat imra'ati gulaman aswad. Wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak yang hitam. Ini dia terkejut dengan anaknya. Saya bukan orang hitam, istri saya bukan orang hitam, tiba-tiba lahir anak hitam. Ya. Mulai dia kebingungan, ya. kemudian bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waladat imraati gulaman aswad. Istriku melahirkan anak yang hitam. Bagaimana ini? Maka Nabi pun menerangkan kepadanya. La'allahu naza'ahu irqun. Bisa jadi itu pengaruh turunan, pengaruh darah. Maka disuruh untuk melihat ke atas. Bainahu wa baina Adam masih ada sekian banyak manusia. Sama kan dengan yang tadi? bahwa anak yang lahir bisa saja bentuknya bukan seperti kamu, bukan pula seperti istrimu. Bukan seperti bapaknya, bukan seperti ibunya. Oh ini jangan-jangan serong. Na'udzubillah min dalik. Kalimat yang mengerikan kalimat seperti itu. La'allahu naza'ahu irkun. Bisa jadi itu adalah pengaruh turunan. Pengaruh darah. Dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim yang ma'ruf dan dikenal karena diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Maka ikhwan ibn a'azakumullah diperintahkan kepadanya untuk lihat, coba lihat. Lihat akhwaluh, lihat saudara-saudara ibunya. Dilihat saudara-saudara ibunya ada yang hitam, Halas. Bisa jadi dia membawa sifat dari bapak-bapaknya. Ya, ini membawa sifat dalam keadaan tidak muncul pada dia tetapi ketika anak yang lahir, muncul sifat itu. Seperti aswad tadi, hitam tadi. Maka fillah na'azakumullah kata Ibnu Rajab, ini yashhad lahu, mendukung makna yang tadi. Bahwasanya seorang anak yang lahir tidak mesti menyerupai bapak atau ibunya. Kadang-kadang dia menyerupai kakek dan neneknya, atau kadang-kadang dia menyerupai anak dari kakek dan neneknya. Berarti paman-pamannya atau bibik-bibiknya. Wa qawluhu dan dikatakan dalam hadis tadi summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah juga 40 hari. Mithla dhalik seperti tadi yakni arba'ina yauman yakni 40 hari Wal alaqah sedangkan maknanya alaqah adalah qit'atun min dam. Maknanya alaqah adalah sepotong darah atau segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian menjadi mudghah seperti itu juga. yakni 40 hari juga. Sedangkan mudghah maknanya adalah qit'atun min lahmin, segumpal daging. Thumma yursilullahu ilaihi al-malak Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian Allah meniupkan. Ya, ini Allah memerintahkan malaikat tadi meniupkan ruh kepadanya. Wa yu'mar bi kalimat. Dan diperintahkan untuk mencatat empat kalimat. Mencatat rizkinya, amalnya, ajalnya, dan sengsara atau bahagianya. Fahadal hadis yadullu ala annahu yataqallabu fi mi'atin wa ishrina yawman fi thalathati atwar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dibentuknya manusia di rahim ibu-ibu mereka adalah dalam keadaan 120 hari di dalam tiga fase. 120 hari karena 40 nutfah, 40 lagi uh, alaqah dan 40 lagi mudghah maka 120 hari. Sedangkan tiga fase, salah satu atwar, karena disebutkan di dalam hadis tadi, fi kulli arba'ina yauman, setiap 40 hari dalam keadaan tertentu. 40 hari berikutnya keadaan lain, 40 hari berikutnya keadaan lain. Maka ada tiga fase. Fase dalam keadaan masih nutfah, tidak berubah. Kemudian fase berikutnya sudah menjadi alaqah segumpal darah kemudian fase berikutnya sudah menjadi segumpal daging. Thumma fil arba'in thaniya 'alaqah, thumma fil arba'in thalithah mudghah. Thumma ba'da al-mi'ah wa 'ishrina yawman, setelah 120 hari tadi baru ditiupkan ruh. Maka sejak itulah janin di dalam perut ibunya dalam keadaan hidup. Didengar oleh bidan-bidan dalam keadaan ada detak jantungnya ya. atau ada suara-suara gerakan atau ada yang menunjukkan menunjukkan kehidupan. Kala ya. dikatakan selanjutnya dicatat pula ketika itu ketika berumur 120 hari di kandungan ibunya dicatat rezekinya, dicatat amal-amalnya, dan dicatat pula ajalnya kapan akan wafat, kapan akan mati dan dicatat pula akan bahagia atau sengsara. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran fase-fase tadi sering kali, bukan hanya satu tempat, beberapa kali Allah menyebutkan dalam Quran tentang fase-fase penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Yani taqallubul janin fi hadhil atwar, perubahan janin dari fase ke fase berikutnya. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghah." ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Wahai manusia, jika kalian ragu tentang penciptaan atau kebangkitan, dan eh, jika kalian ragu tentang kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah. Yani kalau kalian ragu akan adanya masa-masa kebangkitan, adanya hari-hari kebangkitan nanti, maka lihatlah bagaimana Allah menciptakan manusia di perut ibunya. Allah ciptakan dari mulai nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah yang mukhallaqah yang sudah dibentuk atau mudghah yang belum dibentuk agar kami menjelaskan kepada kalian kata Allah agar kami menerangkan kepada kalian kalau Allah menciptakan kalian yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah lagi bagi Allah untuk membangkitkan kembali yang sudah pernah ada. Selalu dalam Quran dan Sunnah diingatkan. Barang siapa yang ragu tentang kebangkitan, maka diingatkan dengan penciptaan awal. Penciptaan awal, itu logikanya lebih susah daripada mengulangi mengulangi dengan penciptaan yang sebelum ada. Mana yang lebih susah? Tentunya yang lebih susah adalah yang menciptakan pertama kali. Khalaqnakum awal marrah. Menciptakan kalian di awal pertama. Ya, Anda menciptakan awal pertama dalam keadaan belum pernah ada contohnya, belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dipikirkan oleh manusia, lam yakun syai'an madhkura. Tidak menjadi atau belum menjadi sesuatu yang disebut. Disebut saja belum. Manusia belum. Insan belum. Belum ada sebutannya sama sekali. Kemudian Allah menciptakan Adam. Khalaqahu min turabin. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah ciptakan pula manusia keturunan Adam di perut ibunya dari nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Allah ciptakan di hadapan kalian di sebelah kalian pada perut istri-istri kalian. Dekat sekali dan mudah untuk diketahui. Bagaimana kok tiba-tiba ada bayi? Ikhwanifidina azakumullah. Berusaha manusia-manusia kafir untuk membikin. Bikin bayi. Tapi sampai hari ini nggak akan pernah berhasil. Dan sampai yang akan datang nggak akan bisa. Walaupun berhasil bentuknya persis seperti bayi, siapa yang mau meniupkan ruh? Walaupun bahannya sudah persis dagingnya kamu pegang persis seperti bayi. Siapa yang mau meniupkan ruh? Apa dikasih baterai? Jadi robot. Enggak berhasil mereka. Maka ikhwanifidina azakumullah. Yang satu ini. Sebagai ayatun min ayatillah. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah maka Allah katakan, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi. Wahai manusia, kalau kalian ragu tentang kebangkitan, lihatlah bagaimana Allah menciptakan manusia. Lihatlah Allah bagaimana menciptakan manusia dari nutfah, cairan mani, yang kemudian berubah menjadi segumpal darah, yang kemudian berubah menjadi segumpal daging, Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan bentuk yang lain, kata Allah. Tidak seperti cairan mani. Tidak seperti gumpalan darah. Tidak seperti, tidak semua. Betul-betul makhluk yang baru yang Allah ciptakan yang bernama manusia. Di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقناه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari sulalatin mintin, dari cairan yang asalnya dari tanah. Kita makan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dari tanah. Makan hewan, hewannya makan rumput, rumputnya dari tanah. Tapi kok tiba-tiba yang ujung-ujungnya tanah, tiba-tiba keluarlah cairan. Yang dengan cairan itu Allah ciptakan manusia min sulalatin min tin. Dari cairan dari tin. Thumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan daripadanya nutfah. Fi qararin makin di tempat yang kokoh. Yani di rahim-rahim para wanita. Thumma khalaqna nutfata alaqatan. Kemudian kami ciptakan nutfah tadi menjadi alaqah. Menjadi segumpal darah. Kemudian kami ciptakan segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Dan kemudian kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. Kemudian kami jadikan tulang belulang dan daging tadi. Kami tutupi dengan lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain. Yani makhluk yang betul-betul beda dari yang sebelumnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah dan maha tinggi Allah sebaik-baik pencipta. Maka Allah yang maha pencipta, maha kuasa untuk membangkitkan kembali manusia yang telah mati. Dan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab dan kemudian Allah persiapkan jannah dan nar. Fahadihi sab'at tarat. Dalam ayat ini ada tujuh fase. Di dalam hadis disebutkan secara ringkas tiga fase saja. Disebutkan nutfatan, kemudian arba'ina, alaqatan, kemudian arba'in mudghatan. Sedangkan dalam ayat ini disebutkan lebih rinci. Sab'atarat. Tujuh tahapan atau tujuh fase. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dari mulai Allah ciptakan dengan nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idham, kemudian Lahm dan baru kemudian khalqan akhar atau dari awal dihitung dari sulalatin mintin sehingga tujuh setelah tujuh tahapan baru kemudian ditiupkan ruh jadi tahapan-tahapan yang Allah sebutkan itu sebelum ditiupkannya ruh maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan khalaqabna huliqabnu Adam min sab'in anak Adam diciptakan dari tujuh. Kemudian dibacakan ayat ini. Diciptakan dari tujuh, yakni diciptakan melalui tujuh tahapan. Wasu'ila anil azli. Ketika ditanya tentang hukum azal, bagaimana azal? Azal itu adalah jima dengan istrinya, tapi menumpahkan maninya di luar rahim. Menumpahkan maninya di luar rahimnya. Sehingga tidak terjadi kehamilan Apakah boleh atau tidak boleh? Apakah itu bukan membunuh anak? Sebagian berpendapat bahwa itu adalah mau'udah. Wa idal mau'udatu su'ilat dan ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup akan ditanya oleh Allah bi aidam bin qutilat karena dosa apa dia dibunuh. Maka sebagian sahabat waktu itu gelisah, apakah ini bukan membunuh anak karena maninya ditumpahkan di luar rahim sehingga dia mati dan tidak menjadi keturunan begitu. Apakah ini bukan mau udah yang akan ditanya nanti mau udah ilat? Maka Ibn Abbas menjawabnya dengan dalil ini bahwa yang disebut Adam, yang disebut mau udah seorang anak, yang disebut seorang bayi adalah kalau sudah melewati tujuh tahapan. Kalau belum melewati tujuh tahapan bukan dikatakan sebagai mau udah. Jadi Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu membacakan ayat ini. Kemudian dia berkata, "Fahal yukhlaqu ahadun hatta tujra fihi hadhihi sifah?" Setelah membacakan ayat tadi, "Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata fa lahma." Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kata Ibn Abbas, hal yukhlaqu ahadun. Apakah ada yang diciptakan tanpa melewati tujuh tahapan ini? Apakah ada yang diciptakan tanpa melewati tahapan-tahapan tersebut? Dalam riwayat lagi, dalam riwayat lain dikatakan oleh Ibn Abbas, "Fahal tamutu nafsun hatta tamurru ala hadzal khalq." Tidaklah sesuatu itu dikatakan mati kecuali kalau sudah melewati tahapan-tahapan penciptaan tadi. Berarti kalau belum, bukan mati. Wah, kamu membunuh. Karena nutfahnya dibuang di luar, berarti dia dibunuh. Tidak ada istilah mati atau dibunuh kalau belum melewati tujuh tahapan tadi. Demikian pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan lebih rinci dari Rifa'ah Ibni Rafi' Dia berkata, "Jalasa ila Umar wa Ali wa Zubair wa Sa'ad fi nafarin min ashabi Rasulillah." Duduk di sisi Umar dan Ali dan Zubair dan Sa'ad radhiyallahu anhum duduk bersama mereka para sahabat-sahabat Rasulullah. Fatadzakaru al-azla mereka membicarakan tentang hukum azal Fakalu mereka menjawab la ba'sa bihi, tidak mengapa. fakala rajulun maka berkata seseorang, innahum yaz'umuna annahal mau'u datu sughra. Sesungguhnya mereka ada yang berkata bahwasanya itu adalah pembunuhan kecil. Ini pembunuhan anak bayi itu disebut mau'udah sebagaimana dalam ayat tadi wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat dan ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup ditanya kenapa kalian dibunuh dengan dosa apa mereka dibunuh ini adalah makna bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan mereka akan menanyakan mereka kenapa membunuh anak-anak mereka nah ternyata sebagian orang ada yang berkata bahwa menumpahkan mani di luar rahim itu adalah mau'udatu surah pembunuhan anak yang kecil dalam bentuk yang kecil. Faqala maka dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, "La takunu la takunu mau'udatan hatta tamurru 'ala taratis sab'." Tidak disebut mau'udah, tidak disebut membunuh anak sampai melewati tujuh tahapan. Takunu sulalatan min tin Tujuh tahapan itu pertama sulalah mintin, Yang kedua nutfah. Yang ketiga alaqah. Yang keempat mudghah. Yang kelima idham. Yang keenam laham. Dan yang ketujuh khalqan akhar. Kalau sudah melewati tujuh ini, baru dikatakan dia membunuhnya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, Sadaqta, atalallahu baqa'ak. Engkau benar Semoga Allah memanjangkan kehidupanmu. Diriwayatkan oleh Daruqutni di dalam Mu'talaf wal Mu'talif wal Mukhtalif dan sebagian orang mengira bahwa makna asar ini adalah dibolehkannya oleh sebagian fuqaha memahami asar tadi bahwa dibolehkan bagi wanita untuk menggugurkan kandungannya yang di perutnya selama belum ditiupkan ruh katanya. Karena mereka berdalil dengan ucapan sahabat tadi. Sebelum melewati tujuh tahapan, maka itu bukan pembunuhan. Jadi kalau masih sebulan, empat puluh hari, masih dalam bentuk alakoh. Gugurkan, itu bukan membunuh. Demikian pula mutukoh. Karena dia belum ditiupkan ruh misalnya, belum sampai 40 hari, mudrahnya masih awal misalnya. Tidak apa-apa. Boleh digugurkan. Kan dalilnya ada jelas. Tidak disebut pembunuhan sebelum melewati tujuh tahapan. Maka kata Ibn Rajab rahimahullah bahwa maknanya tidak demikian. Walaupun bukan pembunuhan tapi tetap hukumnya haram untuk menggugurkan kandungan tanpa alasan darurat maka disebutkan di sini kata Ibnu Rajab, rakhasa ta'ifatun minal fuqaha. Sebagian ahli fikih membolehkan bagi wanita untuk menggugurkan apa yang ada dalam kandungannya selama belum ditiupkan ruh sebelum 120 hari. Waja'aluhu kal azal dan kata mereka itu seperti azal, sama hukumnya dengan azal, membuang mani di luar, sama membuang nutfah ataupun membuang mudghah, belum dikatakan membuang anak atau mengubur anak. Wa huwa qaulun Kata Ibn Rajab ini pendapat yang lemah, pendapat yang salah. Kenapa? Li'anna al-janin waladun aqad wa rubbama tusawwar. Karena janin walaupun dia dalam keadaan belum selesai penciptaan, tetapi dia dalam keadaan proses. Dia sudah diproses atau sudah Allah takdirkan berproses untuk menjadi anak. Berarti sudah inaqada, sudah terkait, sudah terikat dengan proses tadi. <clears throat> Kalau mani sebelum masuknya ke dalam rahim belum masuk proses apapun. Itu berbeda hukumnya. Maka dikatakan kalau sudah inaqada, sudah terkait, sudah terikat dengan proses penciptaan tadi, maka tidak boleh. Bahkan bisa jadi sudah tusawar. Walaupun dalam keadaan nutfah sudah ada bentuknya. Dalam keadaan mudrah, sudah berbentuk Wa fil azli lam yujad waladun bil kulliyah. Adapun pada nutfah, pada cairan mani, belum ada bentuk apapun. Belum ada bentuk walad sama sekali. Bil kulliyah. Tetapi pada nutfah, pada mudghah, qad rubbama tusawwar. Bisa jadi sudah ada bentuk-bentuknya. Wa innama tasabbaba ila man'in iqadih. Wa qad la yamtani'in iqaduhu bil azli idza aradallahu khalqahu. Wa innama tasabbab. Kalau membuang mani hanya merupakan sebab yang menjadikan tidak terjadi proses penciptaan tadi. Wa qad la yamtani iqaduhu dan kadang-kadang dengan azal pun tidak bisa menghalangi proses penciptaan. Kenapa? Kalau Allah kehendaki, untuk menciptakannya terjadi. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ketika ditanya tentang hukum azal. Bagaimana kami berazal menumpahkan mani di luar rahim? Apakah boleh? Kata Nabi, La alaikum alla ta'azilu innahu man nafasa manfusatan illallahu khaliquha. Ada apa dengan kalian dengan azal? Bagaimana kalau kalian tidak azal? Ini azal ataupun tidak azal, kalau Allah menghendaki untuk menciptakan, maka Allah ciptakan. Artinya orang yang azal pun ternyata istrinya hamil, jangan kaget. Karena hadisnya diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Muslim. Yaitu Rasulullah SAW menyatakan la alaikum an la ta'azilu. Ada apa dengan kalian? Kalaupun kalian tidak azal, kenapa? Kalau Allah meniupkan tiupan dan Allah akan menciptakan maka Allah lah penciptanya. Yani kamu azal atau tidak azal, kalau Allah akan menciptakan maka tercipta. Kamu azal atau tidak azal, kalau Allah tidak menciptakan tidak akan tercipta. Yang tidak azal bertahun-tahun, tercampur maninya dia dengan mani istrinya, terus menerus, tidak pernah hamil ada yang demikian. Dan sebaliknya ada yang azal, azal, azal. Karena dia berkehendak dan berkeinginan untuk menjarangkan jaraknya antara anak yang satu dengan yang lain. Ternyata tidak bisa terhalangi dan tetap hamil. Ikhwanifidina azakumullah. Sadaqa wallah. Benar ucapan Rasulullah. Allah lah khaliquha. Allah lah penciptanya. Maka berarti masalah azal tidak dilarang dan itu bukan termasuk pembunuhan. Dan ibn azakumullah, kalau Allah menghendaki terciptanya maka akan tercipta jua. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan para sahabatnya berdalil dengan tujuh tahapan tadi bahwasanya manusia dikatakan sebagai manusia setelah melewati proses penciptaan tujuh tahapan tadi. Wallahu taala أعلم نسأل التوفيق والعافية سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kita lanjutkan dengan kitab tauhid Nah Yang jelas hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ini mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian yaumil qiyamah adalah sepakat para ulama untuk tidak menghalangi kehamilan dengan cara apapun tanpa alasan yang syar'i. Sehingga alat-alat kontrasepsi dibolehkan kalau ada alasan yang betul-betul syar'i, yakni darurah, darurat. Itu pun tidak boleh mematikan atau membuangnya buang rahim atau yang mematikan sama sekali. Tetapi yang sifatnya sementara dan yang paling afdol yang dibolehkan atau yang paling afdol yang paling tidak berbahaya adalah azal dengan tetap berkeyakinan kalau Allah mau menciptakan maka tetap terjadi yang pakai spiral tetap lahir anaknya spiralnya di kepalanya yang pakai apapun tetap kalau Allah hendaki terjadi terjadi sehingga itu hanya upaya jangan dilupakan bahwa Allah sebagai penciptanya, kita harus berdoa kepadanya dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jadi hukumnya seperti itu. Dibolehkan kalau darurat. Selama itu tidak mematikan atau tidak betul-betul untuk waktu yang selama-lamanya dalam artian apa itu? vasektomi atau tobaktomi dan sejenisnya ya. Nah. Wallahu taala a'lam.